Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah azakumullah Alhamdulillah pada malam ini InsyaAllah kita teruskan pelajaran tentang Sukun pada huruf-huruf Arabiyah Sukun pada huruf-huruf Arabiyah pada awal pertemuan dari juz yang kedua kita telah mempraktekkan bagaimana mensukun alif ya, bagaimana mensukun alif dan alif adalah huruf yang selalu disukun ya. dan fungsi dari alif adalah memanjangkan apa harokat Al-Fathah Al-Fathah Kita telah dikenalkan dengan Dua bentuk alif Yaitu alif yang tegak Kemudian juga alif dalam bentuk ya ya, pada pelajaran 39 dan pelajaran 40. Kemudian juga ada alif yang hanya terbaca atau terlafalkan, malfuzah dilafatkan akan tapi tidak ada wujudnya ya. dalam rosem dalam tulisan tidak ada namun saat dilafatkan ada alifnya dan disimbolkan dengan apa simbol alif yang kecil alif sogirah alif sogirah setelah fathah ya, setelah fathah ada sebuah tanbih ya, atau sedikit faedah yang perlu ditambahkan Tafadhalu antum lihat halaman 52. Ad-Darsu Al-Arba'un pelajaran ke-40 <clears throat> pada pembahasan yang di bawah itu alif yang diisyaratkan dalam bentuk alif kecil setelah fathah. Taib. Contoh-contoh yang di atas ya, pada baris yang pertama ya, ada kalimat wa madha kemudian apa? wa asa apalagi furada. Baik. Tiga kata ini coba anda melihat Wa madha kemudian wa asa ya furada. Ya. Huruf dhad pada wa madha wa asa Suatnya furada huruf dal itu panjang. Panjangnya dengan keberadaan apa? Alif. Alif dalam bentuk ya. Ya, alif dalam bentuk ya. ya. Kemudian juga ada alif kecil di atasnya. Ya. Nah, ya seperti wa madha. Tanpa alif kecil sudah panjang, ya, tanpa alif kecil sudah panjang. Wa madha. Ya. Kemudian kalau kita melihat dalam mushaf memang ada alif kecil lagi di atasnya. Ya, di atas alif dalam bentuk ya ada alif kecil, ya. Ya, semoga kita Eh, bisa memahami bahwasanya alif ini kemudian jangan dipahami berarti ini panjangnya empat harokat tidak tetap dua harokat ya wa maldo tetap dua harokat ya wa also juga dua harokat ya tetap dua harokat furoda juga dua harokat ya. jadi alif kecil di sini <clears throat> wallahu alam di antara fungsinya sebagai takkid ya bahwasanya alif yang di bawahnya, alif yang berbentuk ya itu itu akan memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Wa madha baik dalam keadaan wasol ataupun dalam keadaan wakof. ya. Ya, mudah-mudahan ada uh, atau mudah-mudahan bisa bisa dipahami ya. Jadi wa madha ya intinya apa? panjangnya tetap dua harokat. Jadi walaupun ada alif kecil di atasnya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita masuk pada pelajaran berikutnya. Ya. Ad-darsu Al-Hadi wal Arba'un 41 Sekarang Setelah kita belajar alif Maka berpindah kepada Ya sukun yakni ya sukun yang didahului oleh kasrah seperti si atau si, di, wi, ti, ti. Nah, harokat kasrah akan menjadi panjang dua harokat. Bandingkan antara si dan si, ya, si harokah, si harokatain, ya, si satu harokat, si dua harokat, si, ya, si satu harokat, si dua harokat di ya di di di ti ti ti ti oke Coba di, dibaca. dipisah bisa ya. Si si Baik. Si si si si di di di di ti ti ضي ضي نعم كان عذابي يرثها عبادي وكذلك نوري خاف مقامي آياتي ورسلي آياتي ورسلي عذابي ونذري عذابي ونذري وهذا صراطي وهذا صراطي وهذا صراطي وهذا صراطي بما غفر لي بكتابي هذا sini ada contoh kasrah yang diikuti ya yaitu ya sakinah ya ya sukun walaupun tanda sukun tidak ada namun jelas tanda sukun tidak ada ya jelas ini adalah ya maddiyah ya ya maddiyah yang memajangkan kasroh sebelumnya. Baik, coba diulangi. Karena adabi, coba sama-sama. Karena kalimat azabi wa nuzuri roknya tidak panjang ya azabi wa nuzuri ya, walaupun asalnya ada ya namun di sini tidak ada huruf ya yang tertulis yang dibaca pendek wa nuzuri ya azabi wa nuzuri nah Allah fikum. baik berikutnya ada ada keterangan bahwasanya ya yang di akhir kata ya yang di akhir kata sebagaimana yang dicontohkan di, pada contoh-contoh sebelumnya itu tidak ada titiknya. Jadi titiknya dihilangkan ya. Ini kita mengacu pada mushaf apa? Mushaf cetakan Al-Mamlakatus Saudiyah, ya Al-Mamlakah Saudi Saudiyah. <clears throat> Kerajaan Saudi tidak membubuhkan tanda titik pada ya yang di akhir, yang di akhir tidak ada titiknya. Jadi bentuknya seperti apa? Seperti alif yang kita pelajari kemarin, ya, alif maksurah dan ya yang di akhir sama ya bentuknya wujudnya tidak ada titik yang sama-sama tidak ada titik nah baik adapun jika di tengah ya ya itu ada titiknya mu'jamah baik seperti antum lihat tentu ada contoh kalimat tulia kalau kita mendapati kalimat tulia dalam mushaf maka yang tertulis seperti yang di sebelah kiri tanda panah tulia nah, tanpa titik hudaya yang tertulis dalam mushaf yang yang mana? Yang sebelah kiri tanda panah Huda ya, nuri ya. Demikian. Baik. Nah. Baik, kita baca baris pertama. Ibadi Ibadi Iqabi Iqabi Banati Banati Mamati صلاتي nusuki nusuki Taib, diulangi ibadi ibadi iqabi nadati mamati salati nusuki ahsantum Baris yang ketiga, coba antum baca. Qudhiya. Fadhalu. Qudhiya rusuli nuduri yunadi asaya fa'uwaliya. Baik, hati-hati. <clears throat> perhatikan panjang pendek ya. Panjang pendek diperhatikan. Qudhiya. Ini ya apa? Ya matiah bukan? Qudhiya. Ya-nya huruf mat bukan? Huruf ya ini ya huruf mat atau bukan? Qudhiya. Bukan, karena berharokat. Ya, berharokat. Rusuli, ada ya tidak? Ada. Nah. Taib. Nuduri, ada huruf mat. Ya, ya. Taib. Al-muhim, ya kalau tidak ada harokat berarti apa? Ya, berarti dia sebagai huruf mat. Nah. Taib. Kalau berharokat berarti apa? ya dibaca harokatnya ya asaya ya wa-waria, nah baik adapun ya yang di tengah ya, selalu dibubuhkan tanda titik ya dibubuhkan tanda titik ya baik kita baca eh, baris yang paling bawah dari halaman ini sarabila sarabila qawariro أحاديث أحاديث قاعدين قاعدين قانطين قانطين طيب تulangi sarabila sarabila qawarir أحاديث قاعدين قانطين أحسنتم Insyaallah masih mudah ya. Yang berikutnya ad-darsu Athani wal arbaun pelajaran ke-42. Sekarang kita berpindah mempelajari wawu maddiyah ya. Wawu sukun yang didahului oleh dhammah. Itu terjadilah mad tabi'i, mad tabi'i ya pada dhammah. Seperti hamzah dhammah, wawu sukun u ta dhammah wawu sukun tu qaf dhammah wawu sukun u mim dhammah wawu sukun mu ya walaupun kita tidak mengeja langsung bisa membaca insyaallah ini untuk memudahkan aja ini nun dhammah wawu sukun apa bahasanya nu ya dal dhammah wawu sukun du dzal dhammah wawu sukun du qaf dhammah wawu sukun yunfiqu. Nah. Jadi wawu ini Tayyib, coba keluarnya dari mana? Dari bibir atau dari tempat lain? U tu u mu nu du zu u. Nah, huruf wawu yang kita baca tadi dari mana keluarnya? Masih ingat? Dari jauh, jauf ahsantum ya, dari jauh bukan lagi dari bibir ya. Jadi tidak ada tekanan pada dua bibir. Ya, termasuk kesalahan yakni membaca huruf-huruf mat dengan menekan makhraj misalkan wawu pada bibirnya U, ya ub tu bukan ya bibir tetap maju akan tapi tidak ada i'timad tidak ada tekanan pada dua bibir u lepas ya melewati rongga saja berjalan melewati rongga tenggorokan mulut kemudian keluar tu. Nah, langsung ya. Baik. Kita baca baris yang pertama utia. Utia. Nudia. Nudia. Uhiya. Uhiya. Uqiba. Uqiba. Burika. Burika. Baik, diulangi. Utia. Nudia. Baik. Baris ketiga. Junubuha. Junubuha. Kurang harokat fathah ya. Kurang fathah. Shuhumuha. Shuhumuha. Suhuliha. Suhuliha. Perhatikan huruf H dikeluarkan dari makhraj. Makhrajnya diberi apa? uh, yakni diperjelas suaranya ya. junubuha shuhumuha, suhuliha buyutun buyutana qutufuha Nah, diulangi junubuha junubuha Sekarang coba baca baris kelima ya. Dua baris berikutnya. Coba antum baca. Handulu. Salihuna Samiduna Udina Nuhila Udina Nah Sepertinya masih <laughs> Masih belum kompak ya Coba dua contoh yang pertama, kalihuna. Nanya jangan panjang. Kalihuna. Kalihuna. Nah, ya. Pendek saja. Kalihuna. Kalihuna. Ayo. Nah, iya. Contoh yang kedua. Samiduna. Lagi. Samiduna. Ayo. Nah, iya. Contoh yang ketiga. Ada berapa huruf mat pada kalimat ini? Utina. Berapa huruf mat? Tiga. Ya. Ada wawu, ada ya, ada alif juga. Ya. Jadi panjang u harus seimbang dengan ti dan na seragam. Utina harokatain, harokatain, harokatain. Diulangi. Utina. Yang terakhir kepanjangan. Utina cukup. Utina. Contoh keempat. Ya, ini satu jenis ya, ahsantum. Terakhir. Ulina. Ahsantum, ya. Bisa ya? Alhamdulillah. Baik. Berikutnya, ada keterangan tambahan bahwa wawu sukun di akhir kata itu seringkali diikuti alif ya. Kita katakan seringkali karena memang terkadang tidak ada alif. Tapi seringkali kalau ada wawu sukun ya itu yang di akhir itu ada alif setelahnya. Dan alif itu ya diberi tanda di atasnya apa? Semacam lingkaran kecil bundar yang di atasnya Nah, itu menandakan supaya kita tidak apa? Tidak bingung dengan keberadaan dia ya. Tapi tetap harus ada huruf alif itu harus ada, namun tidak mempengaruhi apa? bacaan. Ya, tidak perlu kita hiraukan dalam arti tidak mempengaruhi bacaan. Ya. Taib. Seperti contoh pertama, fadzaku ya ada qaf dhammah wawu sukun. Ku panjang. Maka berikutnya ada apa? Ada alif yang ditandai di atasnya dengan dengan nama apa namanya sifr ya. Ini angka atau lingkaran yang mudawwar yang bundar kecil ya, menandakan tidak terbacanya huruf ini ya, dalam keadaan e, eh, wakaf ataupun wasol maka tidak mempengaruhi bacaan. Jadi panjangnya qaf adalah karena adanya wawu, ya, bukan karena adanya alif. Qaf dhammah wawu sukun. Kita baca fadzaqu wabala fadzaqu wabala wa qalu ma lana mungkin perlu ditambahkan juga faedah huruf wawu ini kadang tidak terbaca dengan jelas atau tidak terbaca dengan sempurna satu harokat. Ya, sering kalau kita mendapati wawu di awal kalimat, di awal apa ayat biasanya tidak terbaca dengan sempurna. Wakalu malana, wakalu seperti itu. Harusnya haknya bagaimana? Wakalu satu harokat dan diberi fathah yang jelas. Wakalu malana demikian. fajasu fajasu khilala fajasu khilala fajasu khilala Oke. Sekarang baca baris ketiga. Baik, diulang lagi walu'inu walu'inu bima qalu wa qatalu wa qutilu la taqulu ra'ina Ahsantum. Baca baris kelima, la taqulu ra'ina. La taqulu كانوا يسارعون Kanu يسارعون hurufnya huruf yang terakhir tidak dipanjangkan Toib ini huruf wawu yang diikuti dengan alif ya. Dalam ilmu apa? Imla dinamakan apa? Alif apa yang namanya? Alif fariqah kalau tidak salah, alif fariqah. Nah. Namun yang jelas dalam apa? bacaan alif ini tidak mempengaruhi ya tidak mempengaruhi bacaan. Baik. Yang berikutnya halaman 55. Sebagaimana alif sukun ya Wawu dan ya sukun juga sering ditulis dalam bentuk kecil. Jadi waktu kita belajar alif, ya, kita mendapati ada alif yang disimbolkan dalam bentuk kecil. Maka demikian pula huruf ya. Terkadang kita mendapati atau banyak kita dapatkan dalam mushaf ya ditulis dalam bentuk apa simbol ya kecil ataupun wawu kecil ya paling banyak kita jumpai pada atau setelah huruf h ya h omir, misalkan bihi ya lahu ya bihi setelahnya ada itu huruf ya itu huruf ya kecil sehingga dibaca panjang seperti bihi yang disambung dengan ya cara bacanya demikian bihi nah begitu pula lahu lam dan ha saja hurufnya. Namun ada wawu kecil yang disebutkan setelahnya. Berarti menandakan dhammahnya dipanjangkan. Lahu sehingga bacaan lahu seperti ya lam kemudian ha dhammah kemudian ada wawu yang disambung setelahnya. Bisa dipahami ya? Taib. Bihi baca Bihi. lahu lahu Taib. Kita katakan paling banyak kita jumpai setelah ha ya. Namun juga kadang kita mendapati huruf ya kecil atau wawu kecil juga biasa diletakkan pada tengah-tengah kadang atau setelah huruf selain hak ya selain h misalkan e, contoh saja yang saya ingat seperti kalimat apa Dawud ya Dawud kalimat Dawud kalau antum e, perhatikan huruf yang menyusunnya apa saja dal Kemudian apa? Alif, ya. Apa lagi? Wawu, kemudian dal, ya. Namun kalau kita baca setelah wawu ada wawu lagi panjang Dawud Dawud ya maka wawu tidak mungkin ditulis dua kali ya terus ditulis wawu Berjejeran dalam ya baik kecuali kalau wawunya wawu atifah ya. Dawud nggak mungkin ada tulisan wawu lagi. Ya, makanya disimbolkan dengan wawu kecil. Ya, Dawud. Ya. Nah, misalkan kalimat fa'wu ya, fa'wu ilal kahfi ya. Coba antum apa? Bayangkan ya. Kalimat fa'wu hurufnya apa saja? Fa alif ada hamzah di atasnya, kemudian apa? wawu Ternyata kalau dibaca wawunya panjang, fa wu. Setelah wawu ada wawu lagi tidak? Tidak ada. Adanya apa? Wawu kecil saja atau simbol wawu kecil. Fa wu. Nah. Kemudian kalimat yuhyi ya, kalimat yuhyi. Coba antum bayangkan kalimat yuhyi. Hurufnya apa saja? Ya, ha, Ya. Apalagi? Sudah tiga saja. Yuhyi. Kemudian ada ya kecil. Ya. Nah enggak. Tidak lazim ada ya kemudian ditulis dua kali. Nah. Ini diantara contohnya. Ya. Kalimat Ibrahim juga demikian sebagian tempat hanya ada alif, ba, ra, ya. Kemudian ha, kemudian mim, ya roknya dipanjangkan dengan alif kecil, haknya juga dengan ya kecil Ibrahim. Allah alam. Tapi ini sebagai contoh saja mengisyaratkan adanya wawu kecil dan ya kecil ya yang fungsinya juga seperti wawu yang tertulis jelas dan juga ya yang tertulis dengan jelas. Taib. Kita baca baris pertama fa'aqamahu. Fa kitabahu kitabahu adzabuhu adzabuhu syarabuhu syarabuhu fa'amana lahu fa'amana lahu Tayyib sekarang baca fadlu baris yang ketiga lahu dan seterusnya lahu nasir diperjelas huruf sad nasi ya, dengan tebal lahu nasihuna lahu nasihuna berikutnya lahu lahafiduna juga diperjelas tafkhim pada wa ru ya ru lahu lahafiduna Berikutnya. Bihi Baik, terus. Nah, bawahnya lagi. Utia. Utia kita bahu biyaminihi. Nah. Utia kita bahu bishimalihi. Utia. Ya, panjang atau pendek? Utia pendek. Nah, pendek. Utia. Ya. Yang sebelah kanan utia pendek, kiri juga pendek juga. Ya. Tidak ada huruf mat setelahnya. Taib. Insyaallah bisa dipahami ya. Taib. Berikutnya <clears throat> kita telah selesai mempelajari huruf mat alif, kemudian apa? Ya dan waw. Kemudian di sini ada sisipan sebelum kita masuk kepada pelajaran yang lain. Ya, ini sisipan tentang apa? Tak marbutoh. Ya, tak marbutoh adalah tak yang yang tertulis seperti bentuk h, ya, seperti bentuk h, ya, yang terletak di akhir, ya, di akhir bentuknya seperti bentuk h, namun ada titiknya. Nah, nah dibaca seperti huruf tak, ya, karena memang huruf tak ini ada titik di atasnya. Taib. Nah, ini insya Allah bisa dipahami tak marbutah ya. Kemudian yang berikutnya sisipan yang berikutnya adalah tanwin ya adalah apa tan tanwin ya yaitu yang ada pada halaman 56 ya tanwin. Nah sekarang apa definisi tanwin ya apa ta'rif atau definisi tanwin? Tanwin adalah nun sukun ya Tanwin adalah apa? Nun sukun yang berada di akhir suatu kata ya. Biasanya di akhir suatu kata isim ya, dalam bahasa Arab ya, di akhir suatu isim yang ditandai dengan apa atau disimpulkan dengan pengulangan harokat ya, dengan pengulangan harokat. Nah, coba antum lihat dulu sebelum kita e, melihat dua baris terakhir pada halaman 55. Silakan antum melihat eh, apa namanya pada halaman 56 ya. Ini nanti akan kita pelajari tentang apa? Tanwin ya. Tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir suatu kata ya. Taib disimpulkan dengan apa? disimpulkan dengan mengulang harokat. Jadi ada tanwin tomah seperti tun ya. Ditandai dengan apa? Dua tomah tomatain ya. imma bentuknya apa? seperti itu domah kemudian yang satunya dibalik atau domah yang disejajar, disejajarkan ya dua domah yang disejajarkan atau tanwin kasroh dengan apa dengan mengulang kasroh ya mengulang kasroh atau tanwin fathah dengan mengulang fathah sehingga kita katakan dommatain ya dua domah atau fathatain dua fathah kasrotain dua kasroh nah nah sekarang bagaimana cara mengucapkan tanwin atau melafatkan tanwin. Ya. Taib. Nah, sekarang balik lagi ke halaman 50, 50 55. Nah, di situ ada sisipan cara membaca nun sukun ya, cara membaca nun sukun. Nun sukun berilah sifat gunnah dan tawasud. ya, berilah sifat apa? gunnah dan tawasud. ya. Contohnya lan ya, jadi ada suara yang mengalir sedikit sesaat lan tidak langsung hilang lan tapi ada suara tawasud ya suara yang berjalan sejenak sesaat itulah tawasud ya dan gunnah tentunya lan coba lan. man, man. An. an min, min. in, in. kun, kun. Ya, tidak langsung hilang juga tidak berlebihan ya, karena Gunnah pada nun sukun seperti ini adalah gunnah pada tingkatan yang keberapa? Masih ingat tidak? Tingkatan yang keberapa? Tiga. Ya, ada gunnah yang paling sempurna gunnah ya akmal matakun, ada gunnah kamilah, yang ketiga gunnah naqisah ini sekarang. Gunnah yang naqisah. Lan, man, an, min, in, kun. Toyib, ulangi coba. Man, Nah, bawahnya. Idan, akun, taman. Nah, ulang lagi pelan-pelan. Idan, akun, kaman, afamin, waliman, lakin. Ulangi, idan idan akun kaman asamin waliman lakin taib. Nah, maka demikianlah kita mengucapkan huruf yang bertanwin. Diucapkan sebagaimana kita mengucapkan apa? Nun sukun. Diberi gunnah dengan apa? Dengan miqdar tawasud yang tidak panjang. Taib. Kita ambil contoh yang paling bawah ya dari contoh tanwin dari contoh-contoh tanwin ya usan ya usan san, san. Nah. fakhuran fakhuran ghafuran aliman aliman wabilan wabilan aziman Coba dibaca. Ulangi. Ya <clears throat> ah, kita ambil contoh yang paling atas, Pak. Yang paling atas ada hal yang perlu untuk di apa disampaikan, faedah yang disampaikan. Basyarun ini roknya apa harokatnya? Dhammatain ya. Cara mengucapkan dhammatain seperti ini. Basyarun ru nomah ya, ru begitu sampai nun run dibalik. Basyarun Basyarun Ya, balik saja, balik. Ahadun Ahadun Baik. Ashirun karena hakikatnya apa? Tanwin adalah nun sukun dan sukun tidak ada unsur harokat ya. Jadi kalau kita membaca ro domah tain berarti seakan kita membaca apa? Ro domah nun sukun. Yang dibutuhkan maju mulutnya ketika apa? Ro domah ru. Ya, ketika sampai nun sukun sudah sukun balik lagi. Yaskun, yaskun tenang. Ya. Tidak apa? Ada gunanya. Cuman tidak tidak tetap di belakang, di depan. Jadi tidak seperti ini. Basyarun ya, segeralah dikembalikan, ya, ditarik. Dikembalikan. Bukan ditarik ya. Tarik nanti bablasan. Dikembalikan. Basyarun ahadun, Ashirun Nah, demikian. Baik. Sangat sepuluh ini. <laughs> Taib. <clears throat> Satu lagi insyaallah. Satu lagi. Taib. Jadi ini sebagai sisipan dan setelah itu kita mempelajari tentang wawu dan ya yang juga sukun ya. Namun apa? Namun sebelumnya bukan harokat sejenis. Ya, kalau di awal kita kan belajar wawu sukun harokat sebelumnya apa dhammah Yang dhammah sejenis dengan wawu sukun ya sukun sebelumnya apa kasrah nah sekarang wawu sukun dan ya sukun yang didahului dengan harokat fathah ya dan kita tahu ya fathah itu bukan dari jenis wawu dan ya tapi fathah dari jenis apa dari jenis alif ya nah inilah yang dikatakan bacaan lin ya bacaan lin adalah bacaan wawu sukun dan ya sukun yang sebelumnya fathah au dan ai. Ya. Kenapa dikatakan lin? Karena terbaca dengan dengan mudah tanpa ada beban yang berat. Ya, ketika mengucapkan wawu sukun au, ya mudah saja. Bau, ya, dau. Nam, ai, bai, tai. Nam. Namun ingat kembalikan wawu dan ya kepada makhrajnya, ya. Ya ini apa? Wawu di bibir. Ada tekanan pada bibir, bau ya. Jadi ada i'timad di sini. Jau ai di tengah lidah. Bai tai ya, walaupun tentu tidak dengan kulfah. Contoh yang keliru juga berlebihan au bau ya. Tau ai tai. Ini berlebihan hmm, Namanya jalin ya, namanya jalin ya. ya dengan mudah dibaca dengan suhulah. Taib. Kalau wawulin bukan wawu mat itu ada tanda sukunnya ya lain dengan wawu mat ya kalau wawu lin dan ya bacaan lin ada tanda sukun di atasnya taib coba kita baca zuna, wawunya wawu apa itu mat zauna, wawu apa lin lin tina, tina. nya ya apa mat jaina Ya nya ya. Din. Juna. Juna. Jauna. Jauna. Taib. Baca baris kedua. Ya tiru. Ya tiru. Lanjutkan. Khairan. Ya tiru. Waikin. Ya milu. Mailan. Taib. Taib. Saufa baca saufa. Saufa. Kemudian Khawfa terus laula Khawfa auhin Khawfin nah untuk khaufa saufa khaufa pendek ya saufa khaufa yang berikutnya panjang laula aufa Yang berikutnya tanwin rauhin lauhin baik baca baris terakhir ja aimana أيمان هيهات آووا نادوا ah santum, ya awau panjang hanya, nadau panjang juga yang berikutnya adau ya hanya jangan ikut panjang adau ya adau Allah ibarik taib halaman <clears throat> berikutnya asau Sod ya, bukan asau, aso ya. Dari dari awal sudah tebal asau. Mawdunatun. Mawdunatun. Mawqudatin. Mawqudatin. Maimanatan. Maimanatan. Maisaratin. Maisaratin. Nah, pada berikutnya, fadhlu baca. Gulamaini yatimaini Baik, ulangi. Wahadainahu. sebelumnya baris yang sebelumnya coba yang paling akhir ya wailata ya wailata nah lanjutkan ya laitani ya laitani eh syaitaini maufuran mau'udun mau'udun bagaimana mengucapkan mau'udun mau'udun kapan bibir kembali di akhir mau'udun ayo mauzunun nah nun ya sebenarnya tabiat saja kembali ya, mesti mau mau di depan terus kan ya mesti kembali mauzunun kembali Selesai pelajaran tentang apa? Tentang wawu dan ya. Ya, berarti sudah kita pelajari apa saja? Alif, sukun. Kemudian ya, sukun, baik itu mat ataupun lin. Dan juga wawu sukun, mat dan lin. Juga ada tambahan nun sukun dan tanwin. Nah. Taib. Maka pada pelajaran ke-45 dan 46 itu ada mudzakarah ya ada mudzakarah ini sebagai bahan latihan dan 6 yang yang apa yang ada di sini adalah contoh-contoh bacaan mat ya lin dan tanwin ya. bacaan mat lin dan tanwin berarti melibatkan apa alif ataupun wawu ataupun ya nun dan tanwin saja yang lainnya belum belum apa belum dimasukkan dalam contoh-contoh pada pelajaran 45 dan 46 nah setelah itu kemudian baru berpindah pada huruf-huruf yang lain ya mulai pelajaran 47 ya. Kita akan beralih kepada huruf-huruf selain alif, wawu dan ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nanti antum latih terlebih dahulu sebelum nanti besok kita baca juga karoh ini antum latihan ya supaya besok ya lebih lancar, lebih siap. Wallahu a'lam bishawab.